Kailangan pa niya. Pagod. Nah, Lama Allah Ta'ala Wakat basatna al-kalam dan yang telah jelaskan panjang lebar al-hada hal ini di ghair hadal mode di tempat yang lain dan telah kami jelaskan bahasa ayat ini laisal maksud dia bukanlah maksud ayat ini apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan itu ahli kalam Bahasanya ayat, ayat ini adalah dalil tamanu yang menunjukkan keesaan Rabb Ta'ala. Sebagian orang itu menjadikan ayat ini sebagai dalil tamanu. Hmm? Tamanu itu dalil untuk mengatakan gak mungkin pencipta alam semesta itu adalah lebih dari satu dan pemilihan semesta itu dari lebih dari satu. Karena apa? Kalau seandainya pen, uh, pencipta rob alam semesta itu lebih dari satu, maka yang satu ingin si fulani mati, yang satu enggak hidup. Nah, akhirnya uh, buta. Yang satu ingin mematikan, yang satu ingin uh, yang satu ingin menghidupkan. Nah, maka apa? Maka jika ada yang menang, ya maka yang menang itulah yang jadi Tuhan. Yang lain bukan Tuhan yang kalah tidak menang kok dua-duanya sama kuatnya ya dua-duanya bukan Tuhan maka itu menunjukkan bahasanya Rob itu satu itu namanya dalil tamano nah kata ahlul kalam kata eh, kata ulama kalam dalil tamano itu sudah disebutkan dalam Al-Quran itu ayat tadi surat Ambiya ayat 22 laukana fi ila alihatun illallah lafaz data nah, kata alul kalam ayat ini menyebutkan dalil tamano paham dalil tamano pernah baca dalil tamano Hah? saya pernah baca di buku agama untuk SMP apa apa itu disebutkan bahwasanya Allah itu adalah pencipta satu ah, pencipta alam semesta cuma satu yaitu Allah dan menyebutkan tadi kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, tentu nanti akan ada tabrakan kepentingan. Yang satu mau menciptakan bumi, yang satu mengatakan nggak mau menciptakan bumi. Maka rusaklah alam semesta. Maka rusaklah alam semesta kalau Tuhan itu lebih dari satu oh itu lebih dari satu yang satu mau menciptakan bumi yang satu enggak yang satu mau bikin banjir enggak saya enggak mau bikin jambir. rusak alam semesta gitu Nah kata alul kalam dalil tamanu ini dan ini ya dalil logika tentang esanya Allah dan ini tidak kita ingkari benar. Namun yang jadi permasalahan apakah benar kalau dalil tamanu itu telah disebutkan dalam Al-Anbiya 22. Nah, menurut penjelasan sebelum Islam, Al-Anbiya 22 itu bukan dalil tamano bukan dalil tamano. Hanya ahlul kalam saja mengatakan demikian. Tentang untuk ahlul kalam yang menjadikan ayat ini untuk dalil tamano itu juga disebutkan panjang lebar oleh Ibn Abil Is di Sartahawiyah. Tidak benar kalau menjadikan ambiyah dua-dua itu sebagai dalil kalau Al-Quran telah menyebutkan dalil tamano. Nah, karena ayat ini berbicara tentang masalah uluhiyah masalah ibadah alihatun Loh, lalu apa makna lafaz sadata? Nah, kalau alul kalam mengatakan alihatun di sini dimaknai dengan arba. Lafaz sadata kemudian dimaknai dengan rusaklah alam semesta. Gitu kan? Nah, ini tidak benar karena ini bukan alihatun namun eh, bukan arba namun alihatun. Sedangkan apa yang dimaksud lafaz data alam semesta rusak? Nah, ini beliau tadi katakan wa ibadatu ghairihi wa hubbi ghairihi beribadah pada selain Allah, mencintai selain Allah itu yudipul fasa, itu menyebabkan rusaknya alam semesta. Maka tidak benar kalau ini adalah ayat ini menyebutkan dalil tamanu yang merupakan dalil ada keesaan Rob Ta'ala. Hah? Hah? Nah, karena yang tidak, tidak dohirnya ya karena asari yang berkembang di sini itu perkataan alil kalam itu masuk masuk tadi aku tak tanya tapi nggak tahu belum akan baca dalil termanuk dijelaskan di taman tersebut pemahaman seperti tadi di taman tersebut Tidak tahu. Nah, itu tamanuk namanya istilah Arabnya. Nah, itu didalili dengan ayat tadi. Nah ini kata ulama alusunah bukan bukan membahas dari tamanuk. Ini penafsiran ahli kalam untuk ayat ini. Fa'ina tamanu yamna wujud al maf'ul Karena tamanu itu mencegah adanya maf'ul. Ini mau menciptakan, ini mau ini mau mencipta, ini tidak mau mencipta, akhirnya nggak ada. Kalau nggak ada nggak rusak. Ya, kalau tamano itu yang benar akan yang nak wujud dan maf'ul. Mencegah wujudnya adanya maf'ul. Ini mau mencipta, yang itu tidak mau mencipta. Artinya akhirnya apa? Jadi apa enggak? nggak jadi loh ya nggak rusak nggak bisa dikatakan rusak gitu la yujibu fasadahu ba'da nah maka mano itu tidak mengharuskan rusak setelah ada yang namanya rusak itu setelah ada perhatikan cerdasnya ulama hmm? yang namanya rusak itu setelah ada ini ada dirusak nah itu ah, rusak kalau nggak ada, ya nggak rusak. Masa nggak ada kok rusak? Ya, tamano seandainya dalil tamano itu apa buahnya? Kesimpulannya nggak ada makhluk. Kalau ada dua rok yang satu mau mencipta, yang satu tidak mau mencipta, nggak tercipta, gitu kan? Nggak rusak. Rusak itu setelah ada. Lain ini kan Allah katakan rusak, lafasa data. Rusak bukan tentu tidak ada alam alam semesta. Nah, kalau ayatnya bunyinya seandainya ada Tuhan, ada banyak Tuhan selain Allah, tentu alam semesta tidak ada. Nah, itu dalil tamano. Tentu alam semesta rusak. Nah, itu bukan dalil tamano. Ya benar menjadikannya sebagai dalil tamano. Kata-kata lafaz data itu menunjukkan kalau ini bukan dalil tamano. Kata-kata alihah juga menunjukkan kalau itu bukan dalil tamano berarti kan maknanya itu kalau seandainya ada Tuhan yang sembah iya selain Allah maka akan rusak ya. Enggak sih, maknanya mbak ibadah tuh gairi beribadah pada selain Allah mencintai selain Allah itu menimbulkan kerusakan alam semesta. Sebagaimana maksiat menimbulkan bencana di alam semesta. Nah, maka yujibu uh, la yujibu fasadahu ba'da wujudi Wadhalika yudkar fil asbab wal bidayat tita tajri majral ilal al fa'ila Dan itu yaitu masalah tamano mungkin ya. Kayaknya kembali ke tamano itu disebutkan fil asbab berkaitan dengan sebab dan bidayat awal awal penciptaan alam semesta yang tajri majral ilal yang berjalan mengikuti eh, al ila al fa'ila ilah ilah al fa'ila itu kau prima ya Wasani dan perkara yang kedua yaitu ayat itu disebutkan fil hukmi wa nihaya tentang masalah hukum dan hasil. La tidak disebutkan fil ilal alati yal ilah dalam pengertian roya jadi Tamano itu berbicara tentang atau permulaan awal alam semesta. Sedangkan ayat ini berbicara tentang ya, tentang nihaya hasil dari eh, terjadinya kesilikan. Ini bicara tentang goya, tentang tujuan diciptanya diciptanya makhluk. Bagaimana firman Allah? Ya karena kedua, ya karena saya. ringkasnya ayat tadi bukan dalil tamano. Penjelasan lengkapnya kalau mau, mau penjelasan panjang itu bisa dilihat di Syarah Tahawiyah. Kemudian ia ya kanak butuh ia ya kanak sain. Kenapa dijulukan ia ya kanak butuh? baru ia akan nasta'in kata sebelum Islam Allah mendahulukan tujuan yang jadi maksud ibadah ibadah itu tujuan daripada sarana yang mengantarkan mohon pertolongan itu adalah sarana untuk bisa beribadah bagaimana telah dijelaskan di tempat yang lain tadi masalah tentang tauhid menurut ahli kalam dan berikutnya belum berpindah menurut orang-orang sufi. Kemudian sejumlah orang yang berbicara tentang merealisasikan tauhid menurut metode orang sufi. Ini pun kesimpulannya sama. Zona orang sufi mengira bahasanya tauhid rububiyah adalah puncak tauhid dan fana dalam rububiyah adalah puncak. Dan sesungguhnya jika seorang itu sudah menyaksikan hal itu, fana telah melebur dalam rububiyah Allah maka sakoto anhu maka gugur dari darinya kewajiban untuk menganggap satu hal yang baik dan menganggap buruk satu hal yang buruk semuanya baik semua fa'alabi maka ujung dari mereka akhir mereka adalah taktul amr wa nahi menihilkan perintah dan larangan dan janji serta ancaman dan mereka tidak membedakan antara kehendak Allah, masyiah yang meliputi semua makhluk dan rasa cinta Allah dan ridha Allah yang khusus untuk yang taat-taat. Mereka tidak bisa membedakan antara firman kauni yang ini tidak bisa dilanggar oleh orang yang bertakwa ataupun oleh, oleh orang yang durjana. Karena takdir itu sumul mencakup semua makhluk dengan firman dini yang ini ikhtasa bimuafakatiha yang mencocoki firman Allah dini adalah para nabi dan para kasih Allah. Maka seorang hamba ma'a di samping dia menyaksikan rububiyah Allah yang bersifat umum yang mencakup mukmin dan kafir, bar dan fajir, alaihi dia punya kewajiban untuk mempersaksikan uluhiyah Allah yang ini merupakan keistimewaan hamba-hamba Allah yang beriman, yang beribadah kepadanya dan taati perintahnya serta mengikuti Rasulnya. Nah, lewati Pamalami farid dan siapa yang tidak membedakan antara kasih Allah dan musuh Allah Antara apa yang Allah perintahkan dan Allah cintai Yaitu iman dan amal soleh Dan antara apa yang Allah benci dan Allah larang dan Allah benci Yaitu kufur, fusuk, dan aisyah. Apa beda fusuk dengan isian? Fusuk itu dosa besar. jika orang mengerjakannya jadi fasik. Nah, isian itu adalah dosa secara umum, maksiat secara umum. Maka di samping kudrah kuasa Allah itu sumul meliputi semuanya dan kehendak Allah itu meliputi semua makhluk dan Allah itu mencipta segala sesuatu. Siapa yang tidak membedakan semacam ini maka waqa'a fi dinil musyrikin. Maka akan terjumus dalam agamanya orang-orang musyrik. Siapa yang tidak bisa membedakan antara perintah yang dilarang dan apa yang dibenci ya, Nah, ditambah dengan mengingat bahasanya kuasa Allah itu meliputi segala sesuatu. Karena orang-orang musyrik mengatakan seandainya Allah kami Allah berkehendak tentu kami tidak akan berbuat syirik. Maka jika kami berbuat syirik berarti ini Allah berkehendak dan jika Allah berkehendak itu Allah cintai. Maka mereka tidak membedakan antara apa yang Allah cintai dengan apa yang Allah kehendaki. Sikap yang benar terhadap takdir, takdir itu diimani, tidak dijadikan sebagai alasan itu alasan untuk maksiat. Bahkan seorang hamba diperintahkan untuk merujuk pada takdir ketika terjadi musibah. Ya. Maka takdir itu jadikan alasan untuk musibah, bukan alasan untuk maksiat. Dan memohon kepada Allah ketika melakukan dosa, wal ma'ayib, dan kekurangan, itu kesalahan. Sebagaimana Allah firmankan, Fasbir inna wa'adallah hakun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu. Maka ketika musibah terjadi Allah katakan fasbir. Untuk dosa Allah katakan wastarfir. Oleh karena itu Adam itu menang hujah, menang debat dengan Musa. Lama tatkala Musa mencela Adam, ajli musibah gara musibah yang terjadi lahum menimpa manusia disebabkan Adam memakan buah pohon. Maka lalu Adam beralasan kepada Musa sehingga hal ini sudah tercatat sebelum aku tercipta. Maka Adam menang debat dengan Musa. Sebagaimana Allah firmankan, Paman asobami musibah musibatin siapa yang tertimpa musibah maka tidak uh, maka semua musibah yang terjadi dengan izin Allah dan para siapa beriman kepada Allah maka Allah akan beri petunjuk hatinya. Siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud Allah beri petunjuk hatinya? Batu Salaf mengatakan itu adalah orang yang mendapatkan musibah lalu dia yakin bahasanya adalah datang dari sisi Allah Itu takdir Allah lalu dia ridho dan pasrah. Siapa itu Batu Salaf? Dia 45 An Al-Qomah. Itu Al-Qomah. Inilah aspek ihtijat menangnya Adam berujah dengan takdir, yaitu Adam berujah dengan takdir untuk musibah, bukan untuk maksiat dia. Bukan maksiat dia, namun untuk musibah. ada Allah dan mustahil Adam berujah Demikian pula orang-orang yang di bawahnya Adam Di antara orang yang beriman Tidak mungkin Adam berujah alal ma'asi melakukan maksiat berhujah dengan takdir. Seandainya boleh hal ini, lasar tentu boleh iblis berhujah dan orang-orang yang mengikuti iblis, yaitu jin dan manusia, berhujah dengan itu. Saya kafir karena takdir Allah. Dan tentu akan boleh berhujah kaum Nuh, kaum Ad dan Samud dan semua orang kafir, orang fasik dan ahli maksiat sehingga lam yu'aqab ahadun. Tidak ada yang dihukum satu orang pun. Dan mengatakan bolehnya berhujah dengan maksiat sehingga konsekuensinya tidak ada orang yang mendapatkan hukuman dan satu orang yang diketahui fasadu bahayanya. Bitiroh secara pasti, secara syar'i dan logika. Fa'ina hadal kaul maka sesungguhnya pendapat ini yang mengatakan bolehnya berujah dengan takdir untuk maksiat la doa ahadun minal kupola tidak akan diberlakukan semua oleh satu pun orang yang berakal ditarik itu artinya diberlakukan semua karena jika ada orang yang memperlakukannya secara semua, yujibu maka konsekuensinya tidak ada satupun orang yang dicela ala syai' karena sesuatu pun yang dia lakukan dan tidak ada yang dihukum. Bahkan realitanya orang yang beralasan dengan takdir untuk maksiat laujan alai janin seandainya ada orang yang melukai dia ya lapo-lapo dia akan menuntut dia Fa'inkana al qadar hujatul lil jani alaihi maka jika dia konsekuen maka takdir itu adalah hujah untuk orang yang melukai dia atas orang tadi yang hujah dengan takdir. Jika tidak, maka takdir bukanlah hujah, tidak untuk orang ini, tidak pula untuk orang itu. Tidak ada orang berbuat maksiat, berzina mengatakan, ini berzina saya karena takdir. Maka bantahnya apa? Pukul saja orang itu. Dan katakan, itu juga karena takdir maka jika dia konsekuen maka dia harusnya menerima oh ya memang faktor saya di, kamu pukuli <laughs> jika dia menerima dia konsekuen jika dia yutorib memperlakukan kaidahnya secara umum dan jika tidak tidak mau orang itu berujar dengan takdir namun dia boleh uh, jika itu tidak bisa jadi dalil untuk dia orang yang mukul tadi bisa tidak boleh beralasan dengan takdir maka ya orang yang bermaksiat juga tidak boleh beralasan dengan takdir Laukan bahkan kata beliau seandainya berujar dengan takdir itu bisa diterima maka manusia tidak mungkin hidup di dunia ini luar biasa lem kelinas ayah itu kan manusia tidak bisa tidak bisa hidup di dunia ini kenapa karena idakana likuliman iktada alihim ayah terjadi dalika semua orang yang iktada alih mendolimi orang lain akan berulat beralasan dengan takdir takdir saya lempelengin kamu takdir saya membunuh kamu lalu diterimalah alasannya dan tidak dihukum. Dan tidaklah mungkin dua orang yang punya pendapat ini ayah Isa keduanya bisa hidup. It karena likulin minhuma karena masing-masing dari keduanya punya hak untuk membunuh orang lain dan mengatakan di takdir Allah yang Allah tetapkan untuk diriku. Maka rusaklah semua perkaranya. Ah, maka Yubsid dia akan rusak semua perkaranya dan beralasan dengan takdir. Lalu katakan seandainya pendapat ini bisa diterima, maka manusia nggak bisa hidup tanpa kacau di sini. Kemudian beliau kembali ke masalah apa ini, masalah tauhid. Kemudian mereka-mereka alil bid'ah yang memasukkan ke dalam tauhid, memasukkan mengingkari sifat ke dalam tauhid. Dan mereka-mereka yang mengeluarkan anhu dari tauhid. Nah, mutafa'at al-amri karena mengikuti ketetapan, mengikuti takdir. Ya, orang yang mengingkari sifat, demikian juga orang yang apa, mengikuti takdir, alas takdir tidak bisa membedakan antara takdir dengan syariat. Tidak hak aku kau lain jika mereka meneliti dua pendapat tersebut Abdul bin Amru maka menyebabkan apa? Laifariku laifariku bainal khalik wal makhluk akan bisa membedakan antara khalik dan makhluk maka ujung-ujungnya mereka jika konsekuen mereka akan mengatakan wahdatul wujud sebagaimana yang dikatakan oleh alul ilhad orang-orang yang sesat yang mengatakan wahdatul wujud, wahdatul wujud mengatakan hulu dan itihad. Maka orang-orang yang mengagung-agungkan berhala dan para penyembah berhala mengagungkan Fir'aun, Haman dan kaumnya. Dan mereka menjadikan wujudnya pencipta bumi dan langit adalah wujud segala sesuatu yang sudah ada, segala kulisai minal maujudat, semua makhluk. Ya, wujudnya pencipta alam semesta itu sama dengan wujudnya makhluk. Itu wajah wujud. Wedauna namun anehnya mereka mengklaim kalau mereka adalah bertauhid, watahkik dan orang yang peliti, wal irfan dan ahli ma'rifat. Padahal mereka adalah akdom ahli syirki, ahli syirik, musyrik yang paling besar dan talbis orang yang melakukan penipuan yang paling besar, wal butan dan orang yang melakukan kebohongan. Yakulu arifuhum guru mereka orang sufi yang berakliran wajah terwujud mengatakan asalik orang yang menempuh jalan sufi di awal ambil pada saat pertama kali jadi orang sufi masih bisa membedakan mana taat dan maksiat hai nadharan ilal amri dia melihat perintah melihat syariat yang akan bila maksiat. Kemudian yang dia cuma taat tanpa maksiat Kemudian dia lihat semuanya adalah taat, tidak ada maksiat. Kenapa? Nazaran ilal qadari. Yang dilihat adalah takdir. Maka semuanya adalah taat. Summa la ta'ata wala maksiat. Nah, kemudian ujung akhirnya tidak ada taat dan tidak ada maksiat. Kenapa? Nazaran ila anal wujud wahid. Karena wujud alam semesta ini adalah satu yaitu Tuhan. Dirinya adalah Tuhan kalau dirinya Tuhan mau taat sama siapa? Kalau dirinya ada Tuhan, taat sama siapa? Taat sama siapa? Maka tidak ada yang taat, tidak ada taat, tidak ada maksiat. Jika maksiat, maksiat sama siapa? Kalau dirinya Tuhan. Walai farikun dan mereka tidak bisa membedakan Bainal wahid bil ain wal wahid bin nau Fa'inal mawjudat mustarkah fil musamal mawjud Mereka tidak bisa membedakan antara sesuatu yang uh, eh, bilain dengan realita, uh, dengan tertentu, persoalan tertentu, dan dengan jenis. Karena penjelasannya, karena yang namanya mewujudat, yang yang ada di alam semesta ini, semuanya mustahak punya titik kesamaan, yaitu punya sama-sama wujud, sifat. Eh, sifat ada. Namun wujud itu ada dua macam. Ada wujud yang berdiri sendiri, ada yang wujud yang bergantung dengan orang lain. Dan ada wujud yang wajib wujud dengan sendirinya, dan ada wujud yang mungkin wujud. Wujud yang wajib dengan sendirinya Pak, Allah, wujud Allah. Harus ada Allah. Ada alam semesta kalau nggak ada Allah. Dan adanya gunung, adanya manusia itu mungkin wujud. Kalau Allah mau mencipta, maka Allah ciptakan. Maka mungkin wujud, mungkin wujud. Dan ada wujud yang imam binafsi, ngurusi dirinya sendiri itu Allah. Dan ada wujud yang imun bighairihi, butuh bantuan yang lain itu makhluk. kalau tanpa bantuan Allah, tanpa rezeki Allah, manusia tidak bisa hidup. Maka sebagaimana hewan punya titik kesamaan yaitu sama-sama hewan, maka manusia juga ya sekalipun punya titik kesamaan dalam sama-sama manusia. Maka manusia wujud, hewan juga wujud. Mal ilmi dori semua kita tahu secara pasti leisa ain wujud di hadal insan. Bahasanya wujudnya manusia berbeda dengan wujudnya kuda. Wala in hadil hayawan dan hewan ini serta kehewanannya dan kemanusiaannya itu tidaklah sama dengan hewan itu dan kehewanannya serta kemanusiaannya. Meskipun di antara keduanya qadharun mustawab ada titik kesamaan. Yang keduanya serupa di dalamnya. Wakat sama dan boleh jadi disebut kulian atau mutlak atau kodaron mustar atau titik kesamaan. Ini jelas ada titik kesamaan. Istilahnya terserah dan semacam itu. Wa adalah ikunu fil kharid anil adhan kulian aman mutlakan. Wahada dan ini layakunu tidak ada fil kharid anil a'yan anil adhan yang keluar dari pikiran kulian aman mutlakon bala yujad ila muayyanan musakhasan bahkan tidaklah ditemukan kecuali person tertentu dan tertentu Fakulu mewujud maka setiap yang wujud lahu mayahusuhu min hakikati dia punya hakikat yang khusus untuk dirinya yang tidak dimiliki oleh ghairu yang lain. Walai sabaina mawjudain dan tidak ada di antara dua hal yang wujud fil kharid di tataran nyata syai'un satupun yang punya bi'ainihi istaraka yang keduanya itu adalah sama persis senyatanya cuma tasabah keduanya cuma punya kemiripan fa fi rumah nadhiru ma fi hadza maka itu maka benda ini punya nazir kemiripan dengan benda ini dan benda ini punya kemiripan pada benda itu Wakulun min huma dan masing-masing dari keduanya mutamayas punya perbedaan <clears throat> dalam zatnya dan dalam sifatnya daripada yang lain. Maka bagaimanakah dengan Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa dianggap wujudnya Allah sama dengan wujudnya makhluk? Padahal wujud makhluk itu berbeda makhluk dengan makhluk itu beda kucing sama kucing itu samanya cuma kesamaan dalam kucing namun kekucingan namun sifat kucing ini dengan sifat kucing itu beda padahal sama-sama kucing manusia dengan manusia itu punya kesamaan dalam status sebagai manusia namun kemanusiaannya manusia ini dengan kemanusiaannya manusia itu beda. Maka setiap wujud itu punya sifat khusus. Tidak ada dua dua wujud kok ini adalah sama. Kucing A dan kucing B, kucing A ya kucing B, kucing B, ya kucing A itu nggak ada di alam nyata. orang kembar sekalipun A sama B A, ah, A ah, juga B, B bukan A, enggak ah, mungkin. A sama dengan B, B sama dengan A, Enggak mungkin, tidak ada di alam nyata. Hmm? Al-Akharid al adhan Al-Akharid al adhan Di luar, di luar benak Di luar pikiran, di luar khayal Yaitu alam nyata Nah, di alam nyata itu tidak ada satu hal yang nah, di alam nyata tidak ada satu hal yang sama posisi tidak ada gitu intinya. Apa? Kau lain yang tadi yang pertama apa? Nafsu sifat. Yang kedua, yang tadi mutabatul amr melihat takdir tidak membedakan antara takdir dengan syariat Ini bantahan untuk wahdatul wujud dengan logika. Satu paragraf tadi yang cukup rumit itu bantahan untuk wahdatul wujud dengan logika. Wahdakuluhu ini semua maksud sudah dijelaskan yang lebar di tempat yang lain. Banyak sekali ya. kata ini sudah dijelaskan di tempat. <laughs> uh, eh, al dengan panjang lebar yang cocok dengannya fa'innahu maqamun maka kenapa perlu dijelaskan di tempat yang lainnya adalah permasalahan yang zalat fi akdam banyak telapak kaki yang terpleset di sana dan dolat fihi dan sesat karenanya ahlam orang-orang pintar ahlam orang pintar tazkiyah banyak orang pintar yang tersesat dan Allah berikan petunjuk siapa saja yang dia kendaki pada jalan yang lurus dan barang siapa yang meliti, e, menguasai aslaini dimain dua faedah yang telah lewat yaitu masalah sifat ya masalah sifat Allah kemudian membedakan antara al-khalqu antara takdir dengan perintah Allah akhirnya dia bisa membedakan antara yang diperintahkan yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan yang lainnya dengan dia memiliki keyakinan bahwa takdir Allah kuasa Allah takdir Allah itu meliputi ya, keduanya meliputi takdir Allah itu meliputi keduanya yang Allah ridhai dan yang tidak Allah ridhai kemudian dia menetapkan untuk Allah sifat yang sifat tersebut jibu mewajib mewajibkan menyebabkan mubayana menyebabkan Allah itu beda dengan makhluk laisa fil makhlukatihi tidak ada satupun dalam makhluk syai'un min dzatihi satupun unsur zat Allah dan tidak ada dalam zat Allah syai'un sedikit pun dari unsur makhluk maka orang yang ini maka dua hal ini menetapkan sifat dan membedakan antara takdir serta syariat maka dia telah menetapkan tauhid yang Allah mengutus para rasul dengan membawanya dan Allah turunkan dengannya berbagai kitab Bagaimana yang Allah sebutkan dalam dua surat Al-Ikhlas? Ingat, yaitu al kafir dan Al-Ikhlas. Karena Al-Kafirun itu adalah juga surat Al-Ikhlas. Maka dalam surat Al-Ikhlas, Kul Wallahu Ahad, maka ini menetapkan sifat. Dan dalam surat Al-Kafirun ini membedakan orang kafir dan orang yang beriman membedakan antara orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Membedakan antara takdir dengan syariat. Maka sehingga kulullah ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Karena Al-Quran diiktikar dengan melihat kandungannya ada tiga macam. Satu bagian isinya tauhid, satu bagian isinya kisah, yaitu kisah tentang makhluk, dan satu bagian adalah isinya perintah dan larangan di Al-Quran kalamullah karena Al-Quran adalah firman Allah ini sebagaimana kemarin saya sampaikan di al penjelasan Syekhul Islam nah oleh karena itu maka dan kalau Ahad itu isinya tentang masalah tauhid, kisah cerita tentang dap Allah. Kok bisa Al-Quran dibagi semacam ini? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam menurut orang Arab, dalam bahasa Arab itu ada dua, insak dan berita Insya sama dengan perintah dan larangan. Nah berita ada dua macam. Ada berita tentang Khalik, berita tentang Allah dan berita tentang makhluk. Maka insa adalah isi Al-Quran berupa perintah, larangan dan kumubah. Maka kul wallahu ahad di sana ada bagian yang pertama itu tauhid, yaitu berita tentang Khalik. Oleh karena itu Nabi mengatakan Kulallah ahad takdir sebanding dengan sepertiga Al-Quran Wa adlu syai' bil fatah Wa adalah syai' oh, Adlu syai' bil fatah Yakunu masiwahu adalah hal yang lain Dan hal yang tidak sejenis dengan syai' Contohnya au adlu dzalika siyama atau yang sebanding dengan itu dalam bentuk puasa. Wadali kayak tadi dan itu menunjukkan lahu minas sawab ada pahala yusawi yang sebanding dengan sepertiga dalam kadar atau tidak sepertiga dalam sifat kaman ma'ahu alfu dinarin semacam orang yang punya uang seribu dinar wa akhor dan orang yang lain punya emas dan tembaga yang senilai dengan seribu dinar maka apa kesamaannya apa dalam nilai apakah dalam bentuknya beda ini dinar itu apa emas sedangkan yang itu fitoh dan semua hak. Maka kembali kepada al-ikhlas. Al-ikhlas itu sebanding sepertiga Al-Quran. Maka sepertiga itu dalam nilai, tidak dalam sifat. Artinya tetap beda orang yang membaca Al-Ikhlas dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu, walihada yahtad ila sa'il Quran. Oleh karena itu kita semua membutuhkan semua Al-Quran, bukan hanya Al-Ikhlas saja wala tughni anhu hadis suratu maka surat ini yaitu al-ikhlas tidaklah bisa mencukupi anu dari seluruh Al-Qur'an secara mutlak kama yastatmam ma'ahu minal mal ila sairil anwa sebagaimana orang yang punya satu harta itu membutuhkan harta-harta yang lain nah orang yang punya duit itu membutuhkan beras orang yang punya duit itu membutuhkan beras untuk makan Padahal dia punya duit yang sebanding dengan nilai beras. Namun dia tetap membutuhkan beras meskipun dia punya duit. Maka orang yang baca surat Al-Ikhlas tetap perlu membaca surat yang lain. Meskipun dia punya Al-Ikhlas yang Al-Ikhlas itu senilai dengan surat-surat yang lain. Tetes sekali. ya, kiasnya ya, itu luar biasa nah orang punya duit itu membutuhkan harta yang lain membutuhkan beras meskipun dia punya duit yang senilai dengan beras maka demikian juga orang baca surat al-ikhlas itu perlu membaca surat yang lain meskipun dia membaca surat al-ikhlas ini dia sama dengan membaca sekian banyak surat yang lain untuk dia butuh yang lain karena ini sebanding itu cuma dalam kadar tidak dalam sifat Yatkan al-abdu mutajan ila amri wa nahi wal qasas. Maka seorang hamba itu membutuhkan perintah, bukan larangan, dan bukan juga cerita tentang para nabi. Tidak hanya tauhid. Kemudian, kata Syekhul Islam, surat kulwallahu ahad, isinya adalah tauhid kauli wal ilmi. Karena eh, yang ini tauhid ilmi dan kauli dan ilmi ini adalah kandungan asma wa sifat dan telah kami panjang lebarkan pembicaraan tentang masalah ini di tempat yang lain. Dan dia punya risalah khusus tentang masalah membahas tentang al-ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Nah, sedangkan tauhid, sedangkan kuliah yang kafirun isinya adalah tauhid kos di amali, tauhid amal. kalau Allah berfirman, la'abudu mata'ud maka dengan ini ya sama ya maka berbedalah orang yang menyembah Allah dengan orang yang menyembah selain Allah. Meskipun keduanya yukiru mengakui bahasanya Allah telah Rob segala sesuatu. Maka ya sama ya bedalah hamba Allah yang bertauhid yang tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah dengan hamba Allah yang menyembah selain Allah dan menyebutkan Allah dan berbeda dengan orang yang memandang takdir yang meliputi segala sesuatu lalu dia menyamakan antara orang yang beriman dan orang kafir Bagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab Bagaimana ayat tadi nah, karena itu Nabi mengatakan tentang surat Al-Kafirun inna bara'atun nasyirki surat Al-Kafir untuk membebaskan dari kesyirikan dan dalam surat uh, Al-Ikhlas di sana isbatul zat menetapkan zat dan menetapkan asma dan sifat laha yang dimiliki oleh zat. Allah Dia sama yasbihi maka terbedakan dengannya orang yang mengakui Rob sang pencipta Al-Ahad As-Somad. Nal mu'atilin beda dengan alu taktil. Orang melakukan, melakukan mentaktil Allah secara hakikat, secara total, yaitu mengingkari asma dan sifat. Al-Mudahin dan mereka ini ahlu taktil yang bersifat total ini ini menyerupai Fir'aun dan semisalnya Itu orang-orang yang menampakkan secara terang-terangan taktil dan juhud mengingkari Allah zat yang disembah meskipun dia secara batin Fir'aun dan semacamnya itu juga mengakui hal itu al taktil secara total itu dikatakan seperti Fir'aun sama-sama mengingkari zat kalau di alam nyata tidak ada zat tanpa sifat. Tidak ada zat tanpa sifat. Maka ini persis dengan Fir'aun. yang mengingkari Allah. Nah. konata angkusun dulma mawa uluwa. Fir'aun itu cuma lahiriah saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala nabi para nabinya dengan isbat yang rinci dan nabi yang ijmal. Ini perhatikan kaidah adalah asma wa sifat isbat itu tafsil sedangkan nafi itu global Allah tidak punya sekutu Allah tidak punya anak Allah tidak tidak ada makhluk yang sama dengan Allah namun isbat Allah itu penyayang pengampun dan seterusnya batu maka mereka menetapkan untuk Allah nama dan sifat dan mereka ingkari dari Allah kesamaan dengan makhluk. Dan siapa yang menyelisih mereka alu boleh jadi alu taktil, alu filsafat, dan yang lainnya, akasul qadiyah maka, mereka mereka membalik keadaan alu takdir dan alif filsafat jauh binafsin mufassal gimana akidahnya alu taktil masalah nafi rinci masalah isbat global Ya alul alu taktil mengatakan Allah itu tidak demikian dan tidak demikian, tidak demikian, tidak demikian. Isbatnya tidak ada. Padahal ajaran Quran Jangan para Nabi isbat itu rinci Allah itu sifatnya ini ini ini ini ini dan nafinya maka Maka aradu jika mereka ingin untuk menetapkan Allah maka alu takdil mengatakan wujudun mutlakun bisa nafsi. Udah. Allah itu zat yang mutlak tanpa sifat. bisa nafsi dan masih harus ada syaratnya nafi. Atau bisa itlak dengan syarat itlak itu bebas dari sifat Yukirun padahal mereka mengakui dalam logika mereka warisan Yunani bahasanya mutlak bisyartil itlak itu layakunu fil kharif tidak ada di alam nyata wujud tanpa sifat tidak ada di alam nyata tidak ada di alam nyata hewan yang mutlak bisa diitlak hewan yang tidak punya sifat. Tidak ada. Demikian juga tidak ada di alam nyata insan mutlak bisa tiitlak Nah, manusia tanpa sifat. Bahkan tidak ada satupun wujud mutlak dengan bisa tiitlak Itu tidak ada wujud mutlak tanpa sifat. Karena di alam nyata itu masih punya sifat. Minimal sifatnya adalah ada itu sendiri film mutlak la bisyarti alladhi yutlak ala hada wa hada. Berbeda dengan mutlak la bisyarti namun tanpa syarat alladhi yutlak ala hada wa hada. Beda dengan mutlak namun mutlak diangan-angan. Kalau itu ada. Ada zat tanpa sifat diangan-angan ada? Ada. Dinyata? wa yaqasim ila hada wahada maka terbagi ini dan itu kalau di alam nyata tidak ada di alam khayal ada Fa'ina hada yukal maka ini dikatakan inau fil khalid lakin layakunu ila muayyanan eh, musakhaf maka ini fil khalid jika di alam nyata itu mesti ada ben, ada tertentunya dan ada bentuknya Atau mereka mengatakan jika mau isbat tentang Allah mereka mengatakan innahu al-wujud Allah itu adalah zat yang ada al-masrut namun bersyarat binafi kulli subut anhu dengan mengingkari semua sifat yang ada baginya. Maka Allah itu musyarikan sama dengan semua yang wujud namun cuma dalam nama wujud. Namun wujudnya itu tidak ada. Allah itu wujud. Ya menurut alu taktil, Allah itu wujud. Sifat Allah itu wujud. Menurut alu taktil, sifat Allah itu wujud. Namun, tetap sifat Allah itu wujud itu cuma ada dalam khoyal. Coba Allah tidak hidup, tidak ini, tidak ini. Adakah di alam nyata zat yang tidak punya sifat? Tidak ada. Maka apa? Maka Allah itu berserikat dengan semua yang mewujud cuma adalah istilah wujud. Keyakinan Allah itu wujud itu mereka terima. Namun realitanya coba Tuhan yang sebagaimana yang mereka tetapkan tanpa sifat itu maka tidak ada di alam nyata mutama ya anha bila ada namun berbeda dengan semua yang wujud bedanya apa karena tidak ada di alam nyata tidak ada Makhluk wujud pada semua yang wujud itu mata mayas beda diambon subuti dengan sifat yang ada pada dirinya dan yang namanya ada itu lebih baik daripada tidak ada bagaimanapun ya, ada itu tetap lebih baik daripada tidak ada tidak ada sama sekali ya ada meskipun sedikit itu lebih baik Fa'ah mau mawjudat maka makhluk yang wujud yang paling hina itu lebih baik daripada ini yaitu Tuhan yang mereka sangka wujud dan wajibah. Hada idza amkana tahqiquhu fil kharid. Ini jika bisa direalisasikan dalam alam nyata. Ya. Seandainya wujud wujud wujud Allah menurut persepsi ahli takdir itu bisa ada di alam nyata, tetap mewujudat yang ahkor itu lebih baik daripada wujud yang semacam ini. Wujud yang tidak punya sifat. Itu lebih baik daripada yang tidak punya sifat sama sekali itu lebih baik makhluk yang paling hina yang punya sifat. Bagaimanakah lagi pakai kamu tanah. Bagaimanakah lagi jika Allah dan Allah dengan bayangan sebagai dengan sifat yang mereka tetapkan itu satu hal yang tidak mungkin karena yang membedakan antara dua hal yang wujud itu tidaklah mungkin cuma semata-mata tidak ada bala ya yakunu illa wujuda bahkan bahkan tidak bisa dibedakan dengan semata-mata wujud ini wujud ini wujud ini tidak bisa dibedakan dengan semata-mata wujud ini wujud ini wujud harus ada sifat tambahan ya kan ini wujud sifatnya wujud ini wujud sifatnya wujud bisakah dibedakan ini dengan ini jika cuma punya sifat wujud tidak bisa harus ada tambahan gimana kalau bedanya ini dengan ini di alam nyata ini wujud dan ini tidak wujud bedanya Allah dengan makhluk itu iya, Makhluk itu wujud, Allah itu dalam alam nyata nggak wujud. Nah, para maka mereka-mereka alladzina yaitu orang-orang yang mengklaim bahasanya mereka adalah ulama belakangan yang paling afdol, Mereka ada ahli filsafat, masyain, dan itu yang banyak berjalan. Itu yang dimaksud siapa? Aristoteles dan masya'un itu istilah lain untuk pengikut Aristoteles. Mereka, pengikut Aristoteles disebut demikian karena Aristoteles itu mengajari muridnya sambil berjalan, sedangkan murid-muridnya juga ikut berjalan. Maka mereka, ya kulun mereka mengatakan di wujud, wajibul wujud, tentang wujud yang wajib wujudnya itu wujud Allah mayuk lampi serimakul makul satu yang diketahui dengan akal sehat yang cocok dengan kuaninihim mantetiyah undang-undang logika Yunan. Bahasanya anau kaulun itu adalah sama saja mengatakan mustahil wujudnya yang wajib. Atau itu adalah mengumpulkan di antara dua hal yang bertentangan. Dan ini adalah puncak kebutuhan dan kesesatan. Ya, kaidah mantek Yunani mengatakan apa? Tidak mungkin ada wujud tanpa sifat di alam nyata maka berdasarkan kaidah tersebut padahal mereka adalah pengagum arus maka apa? Ya, wujudnya Allah itu satu hal yang tidak ada. Adapun metode para rasul Nabi Muhammad SAW adalah metode Al-Qur'an, yaitu apa? Isbat. Nah, dalam isbat dan ijmal dalam nafi. Dan Allah Subhanahu wa taala Yukbir memberitakan dalam kitabnya bahwa dia hidup, Qayyum mengurusi diri sendiri dan makhluk, Alim, Hakim, Ghafur, Rahim, Sami, Basir, Aliyun, Azimun, pencipta langit dan bumi, dan apa yang diadakan di antara keduanya selama enam hari, kemudian bersemayam di atas ars, mengajak bicara dengan Musa, menampakkan diri pada gunung, lalu Allah jadikan gunung tersebut hancur, ridho dengan orang yang beriman, marah dengan orang kafir, dan nama-nama dan sifat-sifat yang lain itu dalam masalah isbat rinci dalam masalah nafi kalau cuma mengatakan kami beli syai'un walam yakulahu kufuan ahad al ta'lamu lahu samia wa taja'alu taj'alu lillahi andada Tanafa, Maka dengan itu Allah mengingkari kalau sifatnya sebagaimana sifat makhluk. Dan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Tidak dalam dirinya yang suci yang disebutkan nama dan sifatnya tidak pula dalam salah satu sifatnya ataupun perbuatannya. Fal mukmin maka orang yang beriman beriman pada Allah dan mengimani nama-namanya dan berdoa dengan nama-namanya. Menjauhi ilhab penyimpangan dalam nama dan penyimpangan dalam ayat Allah. Penyimpangan dalam ayat Allah katakan wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i penyimpangan dalam ayat Allah katakan innalladzina yulahiduna fi ayatina Orang beriman berdoa kepada Allah semata dan beribadah kepada Allah semata. Dia tidak menyekutukan ibadah kepada ahad dan dengan seorang pun. Dan orang yang beriman menjadi jalannya orang-orang musyrik yang Allah katakan. Mereka menyembah makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat. Sedikit pun. Wahadi jumalun laha tafasil dan kalimat di atas itu adalah kalimat yang memerlukan rincian wanukaton dan pada satu poin tusiru yang menunjuk yang mengisyaratkan ilah khutab bin jalilin apa ila bin jalilin pada perkara yang agung saya tahit makan adalah bersungguh-sungguh seorang mukmin untuk merealisasikan ilmu dan iman dan dia menjadikan Allah sebagai pemberi petunjuk dan penolong sebagai hakim dan sebagai zat yang dicintai fa inna dialah nikmal maula wa nikmal nasir wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira wa in ahaba dan jika dia mau bisa dia berdoa dengan doa yang ada dalam berat muslim Abu Dawud dan yang lainnya dari Aisyah radhiallahu anha ya, untuk minta petunjuk dari perselisihan Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idha koma jika berdiri yusali minal laili salat di waktu malam Nabi berdoa ini doa iftitah Nabi Ya Allah Rabb Jibril Mikail Israfil pencipta langit dan bumi yang terbaik hal yang gaib dan yang nampak engkau telah memberikan hukum di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan ihdini berilah petunjuk kepadaku dalam perkara yang diperselisihkan bilhak tunjukkanlah kepada kebenaran dengan izinmu sehingga engkau memberikan petunjuk pada siapa saja yang kau kendaki pada jalan yang lurus. Berdalika dan tersebut karena Allah berfirman, karena nasu dulu manusia adalah umatan wahida, yaitu dinan wahida, beragama satu. Takhtalafu lalu mereka berselisih. Bagaimana dalam surat Yunus. Waqat kila dan dikatakan inna kadalika bahasanya uh, seperti itu dalam harfnya Abdullah ya sebut itu maksudnya dalam kiroahnya Ibnu Mas'ud artinya apa? kata Syekhul Islam dikatakan kalau Ibnu Mas'ud membaca ayat tadi karena nasu umat wahidatan itu Ibnu Mas'ud ngasih tambahan kiroahnya Ibnu Mas'ud karena nasu umatan wahidatan fahtalafu Assalamualaikum dan penutup Alhamdulillah dibinikmati tatimus musalihat wa usali wa usalim ala rasulihi anabil amin yang meninggalkan kita alam jatil baito jalan yang putih malamnya bagikan siangnya tidaklah menyimpang darinya kecuali orang binasa maka telah aku telah selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya untuk mentahki kitab ini kitab Suratul Mustaqim di Mukhalafati Asabil Jahim karya Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Wala murtabitun dan aku merasa bangga dengan apa yang aku dapatkan berupa faedah yang besar. Jana itu yang aku petik. Min khilal selama aku membaca kitab ini dengan pembacaan yang tenang. Semua min khilal kemudian melalui pelayananku terhadap kitab ini dengan melakukan takhid terhadap hadis dan asarnya dan mengkaji tema-temanya dan memberikan biografi untuk alam dengan eh, orang-orang yang disebutkan dan yang lainnya yang karena ini sakoni mendorong aku untuk membaca berbagai kitab sunnah yaitu kitab hadis, tafsir, rijal, ya, para tarikh, fikih, sirah dan yang lainnya. Fala lebih-lebih membaca buku-buku penulis yang lain. Dan awal aku berusaha hilal melalui tahqiq terhadap kitab ini dan kajian kitab ini untuk memberikan pelayanan kepada pembaca dan memberikan pelayanan kepada kitab ini sekadar kemampuanku. Wa ma'ahada meskipun demikian aku merasa husu, aku merasa al-ansar ini. Rasanya ada banyak hal yang aku tinggalkan dan ada banyak hal yang kosong kufiha, aku tidak sempurna di sana. Dan demikianlah pekerjaan manusia tidak lepas dari cacat dan dari kekurangan. Baik nama matlub, namun yang diharapkan adalah tasdid wal muqarabah. Ideal, tasdid, jika tidak ya mukorobah mendekati ideal. Istiad bersungguh-sungguh, mencurahkan kesungguhan dan itulah yang aku usahakan insya Allah. Kemudian inal qarid membaca Buddha pasti merasa di sana ada sisi-sisi yang kurang dan labuda pasti menjumpai akhtoan kesalahan yang terjadi di sana dan akan berangan-angan mengangankan eh, banyak hal seandainya aku mengerjakannya. Atau walaupun Buddha pastilah pembaca menyelisih aku dalam sebagian yang aku lakukan atau yang aku katakan. Atau tawasal tu ilahi atau yang menjadi kesimpulan hasil kesimpulanku. Ini semua rojik kembali dengan perbedaan wijahatun nazar, sisi pandang di antara manusia. Di anak ainan nakit basiro. Sesungguhnya mata orang yang mengkritik itu mata yang tajam. Ya, orang yang berbuat itu yang keteteran maka orang yang bebas dari kritik adalah orang yang enggak mau kerja itu bebas dari kritik Bagi anak menyestarit al-amal dan orang yang menonton satu pekerjaan wayang durfihi dan meneliti satu pekerjaan itu berbeda dengan man yumarisu orang yang menerjuni langsung bayu aishuhu dan orang yang mengalaminya maka aku berharap minal qari dari pembaca yang mulia jika menjumpai kesalahan atau lahadha atau melihat khalalan kekurangan atau kekurangan atau ladai dia memiliki mayufidu satu hari manfaat dan e, menjadi khidmat untuk buku ini dan para pembaca yang lain hendaklah menunjukkan aku pada hal tersebut wa yuzawiduni bihi dan memberikan bekal padaku untuk itu karena dengan itu maka dia e, berarti memberikan pelayanan dan berserikat dalam kebaikan dan pada akhirnya maka buku ini sebagaimana aku isyaratkan di dirosah di bagian awal buku ini yaitu dirosah. Nah, buku ini ada dua macam, bukan dirosah yang bahkan tahqiq. Ada termasuk kitab yang bernilai yang memuat terapi anajik yang mujarab untuk berbagai penyakit kaum muslimin baik penyakit akidah, akhlak ataupun perilaku dan itu bukanlah terapi yang waktian cuma pada waktu itu saja li asrin untuk masa mu'alif saja bahkan dia yu'alif menterapi banyak dari permasalahan kaum muslimin pada hari ini seakan-akan buku ini ditulis untuk masa ini maka muka Allah memberikan balasan kepada penulisnya karena jasanya kepada Islam dan kaum muslimin sebaik-baik balasan aku mohon kepada Allah taufik dan pahala bagiku dan bagi semua orang yang punya saham, punya peran untuk menerbitkan kitab ini dan memberikan pelayanan pada kitab ini. Dan aku khususkan di syekhi guruku Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan ala di asofa ala tahqiqihi yang merupakan apa? musrib e, pembimbing pembimbingku untuk mentahqiq kitab ini dan memberikan peka, memberikan saham dengan mulahadat, catatan-catatan beliau dan pengarahan-pengarahan beliau. Di buku ini ditahkik tahta isyraf di bawah bimbingan Syaikh Al Fauzan. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabi Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi kama bihamdillahi ta'ala. Perasaan, Nabi Adam tentang itu kan musibah. Iya musibahnya, bukan maksiatnya. itu kan maksiat yang sudah ditobati itu bisa alasan ah. dengan. Ah, iya, itu pendapat Ibnu Qayyim. Hmm. Kalau tentang masalah hadis perdebatan Adam dengan Musa itu ada dua pemahaman. Pemahaman sekul Islam ini adalah uh, Adam itu ada uh, Adam itu berdebat, uh, eh, beralasan dengan takdir untuk musibah. Tapi kalau Ibnu Qayyim itu Adam itu beralasan dengan takdir untuk maksiat yang sudah ditobati. Dua-duanya benar. dua benar. Bagaimana kata Syaikh di Sawah Arba'in? Meskipun kata Syaikh dia yang lebih bagus adalah Syekhul Islam. Situ saja Pak, tuh kayaknya dipanggil-panggil. Hah? Ibu Oh, ibu saya. cuộc sống của sinh lân. Sau sinh lân các bạn.